Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang semoga Allah rahmati antum sekalian dan semoga Allah berkahi antum sekalian. <clears throat> Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Dan ini merupakan pelajaran terakhir dari sifat huruf yang setelah ini Insya Allah taala kita akan memasuki pelajaran tentang hukum nun sukun dan tanwin. Sifat berikutnya yang ketujuh adalah istitalah. Istitalah. Sifat istitalah ini hanya terdapat pada huruf dhad. Sifat istitalah ini hanya terdapat pada huruf dhad. Apa yang dimaksud dengan istitalah? Istitalah adalah bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada gigi geraham atas. Sekali lagi, bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada gigi geraham atas hingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas yang disertai adanya udara yang menekan dari belakang lidah. Ini maksud dari sifat istitalah. Ya. Walad walad ya do, dha di du al cuma ada di huruf dad. Sekali lagi istitalah ini ada di huruf dad. ولا الضالين ya perhatikan untuk huruf dad kemudian yang terakhir nomor delapan gunnah ya gunnah sifat gunnah apa yang dimaksud dengan sifat gunnah sifat gunnah adalah suara yang keluar dari rongga hidung dan perlu diketahui dan diingat bahwa sifat ini mengikuti huruf nun dan mim. Huruf nun dan mim. Ya. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, perlu kita ingat bahwa ada beberapa tingkatan bagi sifat gunnah ini. Bisa antum lihat di halaman ke-28. Ya, ada akmal matakun, ada kamilah, ada naqisah dan anqas matakun. Ya. Yang perlu antum ingat adalah urutan ke keempat dan ke ketiga atau ketiga dan keempat yakni C dan D. Ya gunah yang nakisoh dan ankos matakun. Ini masuk ke dalam aslul gunnah. Ya. Jadi gunnah itu ada dua gunnah yang pokok aslul gunnah yang ini senantiasa ada pada huruf nun dan mim dalam setiap keadaan. Yang Berikutnya gunah mutawalah, gunah mutawalah selain dari aslul gunnah. Jadi aslul gunnah ada pada C dan D. Jadi dari sini kesimpulannya bahwa huruf nun dan mim selalu melekat sifat gunah pada keduanya. Jadi artinya sifat gunah selalu melekat pada keduanya dalam keadaan apapun, hanya saja hanya saja sekali lagi untuk aslul gunnah ya ini contohnya adalah idhar dan dicontohkan di sini nun yang bersukun atau mim yang bersukun an'amta dan untuk mata kun adalah untuk huruf guna yang berharokat dan selebihnya nanti insyaallah kita akan jelaskan pada eh, hukum-hukum uh, nun sukun biiznillah. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.